Yang pertama ayat Al-Quran. Qala ta'ala, Allah berfirman, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa al akram. Allah berfirman, bacalah. Bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra Bacalah. warabbukal akram. Dan Rabb kamu adalah yang paling mulia, yang paling tinggi. ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah perintah untuk membaca. Ini menunjukkan bahwa qiraah adalah perkara yang sangat penting, menunjukkan ahamiyah al-qiraah, pentingnya membaca. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala ana adhab fa ujalis as-sahaba بذلك tabi'in wa ينظر في ila annahu yanzur fi kutubihi Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata aku pergi dan bermajlis dengan para sahabat dan juga aku pergi bermajlis belajar dengan para tabi'in وأشار بذلك إلى أن ينظر في كتبه dan mengisyaratkan agar dia melihat pada kitab-kitab dia atau kitab-kitab mereka. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memiliki kitab. Namanya kitab, tetapi tentunya bentuknya tidak seperti yang kalian pegang lembaran-lembaran yang ditumpuk di rumahnya, catatan-catatan yang ditumpuk di rumahnya. Dan diberi nama oleh beliau, oleh Abu Hurairah, As-Sahihah. Juga Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu punya buku yang tentunya sama seperti yang ada pada Abu Hurairah tumpukan-tumpukan catatan justru lebih banyak daripada Abu Hurairah yang diberi nama oleh beliau As-Sadiqah. Kebenaran atau yang benar-benar, yang hak. As-Sadiqah. Abu Hurairah pernah melihat catatan Abdullah bin Amr bin As dan kemudian mengatakan bahwasanya apa yang ada pada dia aksar lebih banyak dari apa yang ada padaku. Lianahu kana yaktub wala aktub. Karena dia waktu itu menulis sedangkan aku tidak menulis. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu diberi izin oleh Rasulullah SAW untuk mencatat, untuk menulis hadis-hadis. Sedangkan Abu Hurairah dan para sahabat yang lain sesuai dengan keumuman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "La taktubu anni غير Qur'an." Jangan kalian tulis dariku selain Al-Qur'an. Sehingga keumuman para sahabat mencatat Al-Quran saja. Tetapi Abdullah bin Amr bin As mencatat hadis-hadis Rasulullah SAW. Diizinkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kata Abu Hurairah, As-sadiqah atau apa yang ada pada Abdullah bin Amr bin As akthar minni, lebih banyak dariku. Li'annahu kana yaktub wala aktub. Karena dia waktu itu menulis sedangkan aku tidak menulis. Maka kapan beliau mencatat? Di zaman Rasulullah SAW, beliau tidak mencatat hadis. Setelah Rasulullah wafat, maka Al-Quran sudah sempurna 30 juz dan setelah itu baru Abu Hurairah berani menyusun dan menulis ya. sehingga beliau pun memiliki as-sahihah Abdul bin Amr bin As memiliki as-sadiqah dan para sahabat yang lain juga memiliki catatan-catatan maka diperintahkan dianjurkan untuk belajar dari mereka dan juga membaca catatan-catatan mereka atau buku-buku mereka Berkata Muhammad ibn Bakr ibn Abdul Razak rahimahullahu taala. Kana li abi kana li abi Dawud kum kum wasi'un wa kummun dayyikun. Faqila lahu bidhalik. فقال الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه diriwayatkan محمد ابن بكر ابن عبد الرزاق رحمه الله bahwasanya Abu Dawud memiliki kumun wasi'un wa kumun dayyiqun. Kum itu adalah lengan baju. Ini kum namanya. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang sebelah kanan besar, sebelah kiri kecil. Maka ditanya, Qila lahu bidzalik, ada apa dengan baju? Yang ini lebar, yang ini kecil. Kata beliau, al-wasi' lil kutub. Yang luas ini untuk buku. Sedangkan yang kecil ini tidak dibutuhkan. Sehingga biasa saja. Tapi ini besar untuk buku. Sehingga kalau membawa dimasukkan ke dalam kum, pun begini. Ayib. Sehingga dijadikan kum ini sebagai kantung untuk membawa buku-bukunya, catatan-catatannya. Sehingga begitu dengar, catat. Sebab suatu saat kita mendengar hadis Sedangkan buku kita di rumah. Maka kita nggak sempat mencatat. Ya kalau mereka para ulama pulang ke rumah masih ingat, catat. Kita pulang ke rumah sudah lupa. Barakallahu fikum. Sehingga hendaklah kita kemana-mana membawa catatan tersebut ketika mendapat satu ilmu, catat. Nah. Qala Abu Mas'ud Ahmad ibn Furat rahimahullah ajma'u annahu laysa شيء أبلغ fil hifz illa kathratun nazar. Kata Abu Mas'ud Ahmad bin Farad rahimahullah bahwa mereka sepakat para ulama sepakat ijma' bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih tinggi untuk menghafal daripada kathratun nazar. Tidak ada yang lebih tinggi dalam menghafal daripada kathratun nazar. Apa kathratun nazar? Sering-sering melihat, sering-sering membaca, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Hafal. Nah, ini cara menghafal. Apa yang membantu dan mendukung seorang untuk menghafal sesuatu? Kathratun nawar. Banyak membaca. Mengulang-ulang kembali. Membaca lagi, membaca lagi, membaca lagi. Qala imam Ahmad rahimahullah. Idha ikhtalafa waki'a وعبد الرحمن بن مهدي Rahman الرحمن أثبت لأنه أقرب عهدا بالكتاب kata Imam Ahmad rahimahullah kalau terjadi perselisihan perbedaan antara Waqi' Ibn Jarrah dan Abdurrahman Ibn Mahdi kalau terjadi perbedaan maka Abdurrahman Ibn Mahdi asbat lebih sabit maka kita lebih pegang apa yang dikatakan oleh Abdurrahman Ibn Mahdi. Mengapa demikian? Kata Imam Ahmad, li'annahu aqrab ahdan bil kitab. Karena dia lebih dekat waktunya dalam penulisan kitab. Yang ini baru tercatatnya. Maka lebih asbat, lebih sabit. Kalau yang sudah lama bisa jadi lupa. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah Hadis Abdul Razak an Ma'mar ahabbu ilayya min hadis haula'il basriyin. Kenapa demikian? Karena yata'ahad kutubahu wa yanzur fiha bil Yaman. Kata Ahmad bin Hanbal hadis Abdul Razak dari Ma'mar itu lebih aku sukai daripada hadisnya mereka orang-orang Basrah, Al-Basriyin, orang-orang dari Basrah. Mengapa demikian lebih suka hadisnya Abdul Razak dari Ma'mar daripada hadisnya Basriyin? Karena ta'ahad kutubahu wa yandur fiha bil Yaman. Karena Ma'mar lebih aku sukai karena beliau selalu menjaga catatannya dan selalu membaca kembali bil Yaman di Yaman. Wa yandur fiha menjaga catatannya menjaga kitabnya dan melihat padanya diaman. Maka aku lebih tenteram dengan hadisnya beliau daripada hadisnya mereka para Basriyin. Ini menunjukkan pentingnya menulis dan juga pentingnya membaca. Menulis untuk mencatat apa yang dia dapat dan membaca dengan sering-sering untuk mengulang dan menghafal. Ada beberapa orang yang mendengar kemudian hafal tetapi tidak mencatat. Ada seorang yang menghafal dan mencatat. Ketika dua orang ini berselisih, kamu lebih tenteram dengan hadisnya siapa? Yang menghafal kok atau yang menghafal dan mencatat? Hah? Tentunya kita lebih tenteram dengan orang yang mencatat. Karena dia begitu agak ragu, buka kembali kitabnya, catatannya. Begitu agak ragu, lihat lagi kitabnya. Sehingga kata Imam Ahmad, sungguh hadisnya yang dari Ma'mar lebih aku sukai karena beliau yata'ahad kutubahu. Dia selalu menjaga kitabnya, ini menjaga catatan-catatannya dan selalu melihat kembali padanya di negeri Yaman. Masya Allah, Rahimahullah taala. Suilal Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Badzbeh al Bukhari, Rahimahullah taala. Pernah ditanya, an Daud lil hifz. Ditanya tentang obat untuk penghafal adakah obat untuk menghafal? Fakala beliau menjawab, idmanun nawar fil kutubi. Sering-seringlah melihat kecatatan. Kalau kamu sering-sering melihat catatan, ingat. Bahkan letaknya ingat. Iya kan? Kalian sudah menghafal dalam buku catatan kalian baca-baca mengulang-ulang. Kalian tahu. Sehingga ada seorang anak, anak tahfidz lebih muda dari kalian. Ketika dicek sama gurunya, menghafal dia baca Al-Quran. Nah, melihat gurunya, tidak membuka lembarnya, buka Ustaz. Apa maknanya? Mana dia tahu, ini udah lembaran berikutnya, kok Ustaznya belum buka. Berarti nggak nggak mendengar. buka Ustaz. Oh iya. Tahu bahwa dia baca ini sudah sampai ke halaman berikutnya. Ini sampai halaman berikutnya. Dia tahu halaman terakhirnya apa, kemudian halaman berikutnya apa. Kenapa? Karena seringnya pembuka. Maka dianjurkan untuk kalian yang menghafal-menghafal, hendaklah mushafnya jangan berubah. Ya. Kalau rusak diganti, juga yang sama. Yang sama bentuknya, sama tepatnya. Ya. Sehingga tidak lupa. Ya. Karena dengan berbedanya tempat, dia akan menjadi bingung ketika menghafal. Qala rahimahullah ketika ditanya apa obatnya menghafal Imam Bukhari menjawab idmanun nazar fil kutubi. Untuk terus-menerus atau sering-sering melihat dalam catatan. Sering-sering melihat, sering-sering membaca kembali. Qala Ahmad bin Abi Imran, kuntu 'inda Abi Ayyub Ahmad bin Muhammad bin Syuja' وقد تخلف في منزله فبعث غلاما من غلمانه إلى أبي عبد الله ابن الأعرابي صاحب الغريب يسأله المجيء إليه فعاد إليه الغلام فقال قد سألته ذلك فقال لي عندي قوم من الأعراب فإذا قضيت أربى منهم أتيت قال الغلام وما رأيت عنده أحدا إلا أن بين يديه كتبا ينظر فيها فينظر في هذا مرة وفي هذا مرة ثم ما شعرنا حتى جاء هذا قصة yang dikisahkan oleh Ahmad bin Abi Imran. Kata beliau, "Kuntu inda Abi Ayyub Ahmad bin Muhammad bin Syuja'." Aku waktu itu berada di sisi Abu Ayyub yaitu Ahmad bin Muhammad bin Syuja' rahimahullah. Wa qad takhallafa fi manzilihi dan dia takhallafa fi manzilihi tidak datang di rumahnya. Yani dia ditunggu di majlis, tapi nggak datang masih di rumahnya. bagaikan gulaman min ghilmanihi ila Abi Abdullah ibn al-A'rabi sahibul gharib yas'aluhu al-maji ilaihi. Maka disuruh seorang budak dari budak-budaknya untuk menjemput Abdullah Abu Abdullah ibn al-A'rabi sahibul gharib yang menulis gharib yas'aluhu al-maji disuruh untuk datang. Coba panggil uh, Abu Abdullah suruh datang ke sini. Datang budak ini ke rumahnya, kemudian tadi. Fa'ada ilaihi al-ghulam. Datang ulam itu kepadanya. Faqala, "Qad sa'altuhu dalika faqala li, indi qaumun min al-Arab." Aku sudah minta dia untuk datang. Tetapi dia menjawab, "Aku sekarang menemui orang-orang Arab, orang-orang Badui." Nanti kalau aku sudah selesai dan aku sudah tunaikan hajat-hajat mereka, aku akan datang. Kata si budak tadi, sungguh aku melihat di rumahnya gak ada siapa-siapa. Dia duduk di depan kitab kitab Maka yang memanggilnya tadi agak agak keheranan. Masa? Gak mungkin kan dia berbohong kan dia orang saleh, seorang alim. Tidak mungkin dia berbohong. Dia sedang menghadapi para Arabi. Padahal di sekitarnya di rumahnya tidak ada orang-orang Arabi. Yang ada hanya kitab-kitab di hadapannya. Wa maraitu indahu ahadan. Aku tidak melihat di sisinya ada seorang pun, kata budak tadi. Illa anna baina yadayhi kutuban. Hanya saja di hadapannya ada buku-buku kitab-kitab. Yandur fiha fayandur fi hadha marratan wa fi hadhihi marratan. Dia melihat ke yang ini sesekali, melihat ke yang sana sesekali, melihat yang itu sesekali, membanding-bandingkan antara kitab-kitab tersebut. Tsumma ma sya'arna hatta anja. Kemudian tidak berapa lama, kami tidak merasa tiba-tiba beliau datang. Faqala lahu Abu Ayyub. Maka Abu Ayyub berkata kepadanya, "Ya Aba Abdullah, al azim." Wa ya Abu Abdullah, al azim, takallafta anna wa haramtana al-ans. Engkau tidak datang ke majelis kami dan engkau tidak mau berakrab-akrab dengan kami di sini. Walakad qala li al-ghulam, sedangkan budakku yang aku suruh berkata sungguhnya dia tidak melihat seorang pun di rumahmu dan engkau menyatakan bahwa engkau bersama Arabi. Wa qultu ana ma'a qaumin minal a'rab. Sedangkan kulta engkau katakan ana ma'a qaumin minal a'rab. Aku bersama orang-orang A'rab. Fa idza qadait arba ma'ahum atait. Kalau aku sudah menyelesaikan hajat mereka dan mencukupi mereka, aku datang. Faqala Ibn Arabi, maka Abu Abdullah Ibn Arabi tadi berkata, "Lana julasa'u ma namallu hadithuhum." ألبى مأمونون غيبا ومشهدا يفيدون من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا بلا فتنة تخشى ولا سوء ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا بدا فإن قلت أموات فما كنت كاذبا Wa in kulta ahya'a falasta mufannida. Dia jawab dengan syair Abu Abdullah Ibnul A'rabi. Apa syairnya? Kata beliau, kami memiliki teman-teman duduk yang kami tidak bosan untuk bicara dengan mereka. Yaitu teman-teman duduk yang makmununa, yang terpercaya. Guyuban wa musyahada. Dia tidak ada tapi ada gaib tapi ada di hadapan kita. Yufidunana min ilmihim yaitu teman-teman duduk yang memberikan kepada kita dari ilmu mereka. Ilmu ma mawa wa aqlan wa ta'diban wa ra'yan musaddada. Mengajari kami ilmu, memberikan faedah kepada kami ilmu yang telah lewat, ilmu yang telah lalu, kecerdasan, akhlak, pendapat-pendapat yang lurus. Masya Allah bila fitnah tentu tukhsya dengan tanpa fitnah yang dikhawatirkan Walasu su'i ishratin tidak pula dikhawatirkan jeleknya pergaulan wala nattaqi minhum lisanan wala wala tidak pula mengkhawatirkan dari lidahnya atau tangannya kalau kita bergaul dengan manusia sebaik-baik manusia kadang ucapannya ada yang menyakiti hati atau tangannya mengganggu atau akhlaknya yang kurang bagus dan sebagainya. Tetapi kata beliau, aku punya teman-teman duduk orang-orang Arabi Badui yang dalam keadaan memberikan ilmu kepada kami, tapi kita nggak khawatir tangannya, nggak khawatir kejahilan mulutnya, nggak khawatir dia berbuat akhlak yang jelek tidak. Ya. Apa itu? Kitab. Ya. Kitab-kitab yang sekitarnya. Berikan faedah, tetapi dia tidak memiliki sesuatu yang kita khawatirkan. La tukhsya fitnah. Tidak dikhawatirkan fitnah daripadanya. Tidak khawatir akhlak yang jelek. Tidak khawatir dia menyakiti kita dengan lidahnya atau dengan mulutnya. Atau dengan tangannya. Tidak. Fa'in kuta amwat sama kunta Kalau kau katakan dia mati, engkau tidak dusta. Memang mereka amwat. Tetapi wa in qulta ahya'u, tetapi kalau engkau katakan mereka itu hidup, juga tidak bohong engkau bukan orang yang bohong. Karena memang ilmunya masih tetap hidup dan masih tetap berbicara. Kalau kita menyatakan qala bukhari rahimahullah, ucapan siapa itu? Hah? Yang setelah qala. Setelah qala bukhari rahimahullah titik dua. Hah? Ucapan siapa itu? Ucapan Imam Bukhari. Loh kok bisa ngomong? Katanya mati. Qanifidina Beliau amwat. Mereka semua meninggal rahimahullah. Tetapi dia masih berbicara sekarang ini. Di mana? Di kitab-kitab mereka. Ya. Maka wa in kulta ah amwat fan kunta ghairu kadib. Kalau engkau katakan mereka mati, memang tidak dusta, memang mereka mati. Tapi kalau engkau katakan mereka hidup, juga kamu tidak dusta. Ya. Karena mereka memang ilmunya masih hidup sampai sekarang, masih bisa berbicara. Mau tanya apa? Mau sama Imam Bukhari? Hah? Mau tanya masalah fikih? bapak apa? Tinggal buka. Nanti beliau mengatakan. kalau rahimahullah ta'ala. Kada wa kada. Masya Allah. Maka beliau menyatakan teman-teman duduk yang tadi yang dimaksud adalah kitab-kitabnya. Aku ada sesuatu hajat dengan orang-orang ini. Kitab-kitab ini. Ini menunjukkan bagaimana mereka semangatnya dalam membaca kitab. Kalau Ibnu Mubarak rahimahullah, "Laulal kitabah lama hafidna." Kalau saja bukan karena catatan, kita nggak akan hafal. Ya, kalau saja bukan karena catatan, kita nggak akan hafal. Sehingga catat dulu dan hafal. Barakallahu fiikum tullabal ilmi al-yawm. Ya, semoga Allah memberkahi kalian para pencari ilmu hari ini. Ya, Masya Allah tidak mencatat sudah ada cetakannya, tinggal beli. Masya Allah, nikmat. Tetapi kalau dibandingkan mencatat dengan beli buku cetak, mana lebih afdal? Hah? Nah, mencatat itu lebih nempel. Ketika kamu menulis, kamu sangat ingat. Dan ketika kamu menulis, itu kamu sudah membaca sekali. Sudah membaca sekali. Kalau kamu beli buku, belum baca sekalipun. Saya sudah beli bukunya di rumah. Sudah baca? Belum. Tapi kalau kamu nyata sendiri, Lihat salin. Nggak mampu beli buku cetak. Sehingga pelajaran yang buat besok dia ya, kamu salin hari ini dalam buku. Besok saya nyerangkan kamu sudah punya catatannya. Dia punya catatan buku cetak, kamu punya catatan salinan dari buku cetak itu oleh tanganmu sendiri. Apa perbedaan antara keduanya? Yang ini belum baca, kamu sudah baca. Ya toh? Katanya Ibnu Mubarak, "Laulal kitab Kalau saja bukan karena catatan, niscaya kami gak akan hafal. Tapi karena mencatat hafal. Ada satu kisah seseorang pengalamannya ketika sekolah mau ulangan dia khawatir saya nggak mampu ini akhirnya bikin contekan ditulis di kertas lembar kecil pernah Hah? begitu catat kecil semua kecil dia catatin untuk nyontek besok lipat lipat lipat taruh kantongnya ya. suatu saat kalau nggak bisa tinggal nyontek begitu ulangan dibuka ya, lembar soalnya semua yang dicatat tadi ingat ya. kenapa karena dia waktu itu mencatat itu membaca dia oh tadi saya sudah catat kalau nggak salah tulis ya. oh ini yang saya catat tadi di nomor dua tulis ya. terjawab semua tanpa nyontek karena ya. bin azakumullah laula alkitab lama hafidna kalau bukan karena mencatat, kita nggak akan hafal. Qaidul ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan catatan. Diikat ilmu. Kalau nggak diikat dia akan lepas. Berkata Bukhila rahimahullah, Alkitab ahabu ilayya minan nisyan. Catatan lebih aku sukai daripada lupa. Berkata Bukhila rahimahullah, catatan lebih aku sukai daripada kealpaan. Kalau tidak nyatat, hafal. Eh, tapi dikhawatirkan suatu saat lupa. Maka lebih baik kamu catat eh, daripada nanti lupa. Eh, ini mana ucapan Abu Khilabah. Bahwa pencatat terlebih aku sukai daripada kealpaan. Daripada nanti lupa. Sehingga dihafalkan tetap. Tetapi ingat, kalian harus mencatatnya dalam catatan kalian. Qila listiqrat. Amma takhaf ala aynayka min idamati an nazar fil kutub Ditanyakan kepada Sakrat. Amma takhafu ala ainaika min idamatin nazar fil kutub? Tidakkah engkau khawatir mengkhawatirkan matamu? Enggakkah engkau mengkhawatirkan matamu kalau terus membaca? Dulu ada guru saya doktor yang matanya kecamatannya tebal, mukanya rusak. Ketika ada yang lancang tanya di luar di luar kuliah, ternyata karena terlalu banyak membaca sampai mukanya rusak, matanya rusak. Dikatakan di sini Apakah engkau tidak khawatir terhadap matamu kalau engkau banyak membaca? Apalagi ketika itu dengan api pakainya. Ya. Fakallah dia menjawab, Ida salimatil basirah lam ahfal bisakamil basar. Kalau sehat hati, enggak peduli walaupun matanya sakit. Kalau mata hati sehat, saya enggak peduli dengan mata kepala. Kalau mempelajari, membaca, mempelajari, membaca, hati akan baik, akan sehat. Artinya salamatul basirah. Ini basirah. Ini basar, ini basirah. Idza salimatil basar, idza salimatil basirah, kalau basirahnya selamat, saya nggak peduli dengan al basar. Lihat khonifidina azakumullah jawaban mereka para ulama. Kalau hatinya sehat, lurus dengan ilmu tadi, nggak peduli walaupun matanya kemudian rusak. Betapa banyak para ulama yang buta Betapa banyak-banyak mereka yang terganggu pandangannya ya. karena masalah banyak banyaknya membaca. Ya. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Ya. Qala dikatakan oleh Nattahah Abu Ali Ahmad bin Ismail. Al-kitab huwa al-masamir alladhi la yabtadi'uka fi hali shughlik wa la yad'uka fi waqti nashatik. ولا يحوجك إلى التجمل له والكتاب هو الجليس الذي لا يطربك والصديق الذي لا يغريك والرفيق الذي لا يملك والناصح الذي لا يستزلك Berkata beliau, Tataha yaitu Abu Ali Ahmad Ibn Ismail. Kitab, buku, itu adalah masamir alladhi la yabtadi'uka fi hali syughlik. Dia adalah mismar yang tidak memulai kamu ketika kamu sibuk. Ini sesuatu yang bisa menempelkan sesuatu seperti paku yang dimas dipukulkan untuk menempelkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tetapi dia tidak memulai. Nunggu kamu. Masya Allah. Kalau dia memulai, kamu akan repot. Tapi dia tidak memulai ketika kamu sibuk. Tidak memulai ketika kamu sibuk. Wala fi waktu nasyatik. Dan tidak perlu memanggil kamu kalau kamu sedang semangat. Iya kan? Buku, kitab, nggak perlu memanggil kamu kalau kamu sudah semangat. Akan ambil sendiri. Dia nggak perlu memanggil kamu. Kalau kamu semangat, ambil sendiri. Dan juga tidak sibuk kepada kamu, mendatangi kamu, ayo baca, ayo baca saja. Kalau kamu sedang sibuk dengan yang lain, ya, dia nunggu. Masya Allah. Ya. Enak loh. Satu kitab hadis, kitab fiqih, kitab sirah, kitab mustalah hadis, kitab ini. Kamu sedang sibuk baca fiqih. Itu kitab hadis diam saja, ngalah. Kalau kamu sedang sibuk dia nggak nggak nggak ngeribuki kamu. Dia ya nunggu dengan setia. Kapan kamu siap? Ya. Kalau kamu sudah siap, dia nggak usah manggil kamu, kamu akan ambil sendiri. Ya. Ini kita berbeda dengan sini lima orang, kamu ahli fikih, ahli dan sebagainya, siap. Yang nunggu kedua ini, kira-kira sabarnya berapa lama? Sibuk dengan yang pertama yang fikih. Eh, kamu manggil saya mau apa? Ini saya sudah satu jam nunggu di sini. Iya kan? Kalau manusia, tapi kalau kita duduk dengan baik, dia menunggu kamu kapan kamu siap, kapan kamu mau. Alhamdulillah. Di sini hebatnya kitab. Wala yad'uka fi waqti nashatik. Wala yahujuka ila tajammuli lahu. Dan juga tidak memerlukan kamu berhias untuknya. Iya kan? Kitab itu kamu dalam keadaan kaya apapun, ya dia nurut saja. Dalam keadaan kamu pakai kaos oblong, baca kitab, ya, ya kitab nurut aja. Ya, itu kitab. Tapi kalau seperti tadi orang-orang tadi, ya, aduh sebentar, ini depan sudah ada yang mau privat saya. kacaan ya, dulu, sisiran dulu segala macam. Karena bila ada pun kitab, nggak perlu kamu untuk tajamul, untuk menghias dirimu dan sebagainya untuknya. Wal kitabu wal jenis alladzi la yutribu. Maka kitab itu adalah teman duduk yang tidak membuat kamu bising. Yotribuk artinya membuat kamu risihna. Kamu baca sesuai dengan kemauanmu. Kamu capek kamu tutup. Selesai. Kalau bukan kitab, kadang kamu capek dia tidak tahu, masih nyerocos terus. Nah, Contoh lainnya selain kita adalah rekaman. Kamu mendengarkan kaset ceramah. Kamu sudah ngantuk, itu masih ngomong terus. Nggak peduli kamu dengar mau nggak dengar nggak peduli. Sampai kamu tidur, mulai lagi dia masih ngomong. Yang tadi bicara kamu dengar, kemudian kamu tertidur satu menit dua menit, celiut, bangun lagi, kamu lihat dengar yang belah sana. Jadi kacau. Iya kan? Tapi kita apa? Kau baca. Dikala, dikala kamu nasihat, semangat. Ya. Kamu tutup dikala kamu lelah. Ya. Alhamdulillah, nanti besok baca lagi. Sehingga yang didapat pas. Ya. Sesuai dengan hajatmu. Sesuai dengan kekuatanmu. Ini kelebihan kitab. Ya. Sehingga dikatakan, Alkitab wal jalis alladzi la yutribu. Kitab adalah teman duduk yang tidak membisingkan kamu Wasadik Allah la dan temanmu yang tidak menipumu. Buka kitab fikih ya bicara fikih. Buka kitab hadis ya bicara hadis. Tidak ada penipuan. Judul dengan isinya sesuai. Masya Allah. Warafik Allah dilayamlik Dan teman yang tidak menguasaimu. Kadang-kadang ada teman-teman yang menguasaimu. Kamu gini, jangan, jangan pulang dulu. Kamu ambil, dulu. Kamu dikuasai oleh dia, oleh temanmu. Tetapi kitab tidak. Tidak menguasaimu. Kamu dalam keadaan rohah, kamu dalam keadaan bebas. Tidak dikuasai olehnya. Wan nasih alladhi la yastazilluk. Dan juga kitab merupakan nasih, pemberi nasihat. Alladhi la yastazilluk. Tetapi tidak menjatuhkan kamu, tidak merendahkan kamu. Itu kitab. Kalau bukan kitab, temanmu misalnya menasehati kamu, bagus nasehatnya. Tapi seringkali imam memang nadanya menjatuhkan atau kalau tidak bahasanya terkesan menjatuhkan sehingga kamu tersinggung. Iya toh? Eh, kamu ini salah. Kamu tuh otaknya di mana sih? Nah, mulai. Eh, orang ngajar ini orang. Itu namanya yastazil. Eh, Penasehat dia, tapi ya yastazillu, merendahkan kamu, mengejek kamu. Tapi kita polos ya. Nggak berbicara tentang kamu, nggak berbicara tentang siapa, bicaranya tentang umum seluruhnya kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, ya. wahai para pembaca. Sehingga kamu tidak tersinggung. Ya. Walaupun dia keras, kamu tidak merasa tersinggung olehnya. Kenapa? Karena dia tidak berbicara khusus tentangmu. Kecuali kalau di disitunya memang kitabnya kitab khusus. Ya memang untuk si fulan, bahwa oh, fulan begini, fulan begitu, ya mungkin. Ya. Tapi yang dimaksud adalah kitab-kitab ilmiah, kitab-kitab ilmu. Maka itu nasihat. Tetapi kamu tidak direndahkan, tidak dijatuhkan, tidak terkesan begini, tidak terkesan begitu, tetapi benar-benar kamu mendapatkan nasihat daripadanya. Penasehat yang tidak merendahkan kamu, teman yang tidak menguasai kamu, dan juga teman yang tidak menipu kamu, dia teman duduk yang tidak ngerisi kamu, nggak membuat kamu bising, dan juga dia adalah sesuatu yang kamu tidak butuh untuk berhias padanya, untuk menghiasi dirimu untuknya, dan itu kita adalah sesuatu yang kamu tidak perlu menunggu panggilan dia, dan dia tidak perlu memenuhi panggil apa, tidak perlu manggil kamu, dan dia dalam keadaan tidak akan memulai kamu kalau kamu sibuk, tidak akan memulai kamu, memaksa kamu kalau kamu sedang sibuk. Masya Allah. Ini pujian terhadap kitab. Ini lebih bagus daripada ucapan jahil. Ucapan jahil seorang sastrawan yang dihafal oleh para kuliah-kuliah ya, mahasiswa di kuliah adab. Al-kitabu nihmal anisu sa'atal wahdah wa ni'mal ma'rifatu bi biladil ghurbah wa ni'man nadir wa bashir. Kitab adalah nikmat teman sebaik-baik teman dikala sendiri kitab adalah kitab tetapi terkesan bahwa yang dimaksud oleh dia kitab secara umum sehingga di kalimat-kalimat terakhirnya dia berkata kalau kamu mau nangis nangislah bersama kitab kalau kamu mau tertawa tertawalah bersama kitab kalau kamu mau begini bacalah kitab artinya kalau mau nangis baca kitab sedih kalau mau tertawa baca kitab yang lucu-lucu ini berarti bukan mengarah kepada masalah ilmu tetapi kalau di sini mengarah kepada ilmu. Karena itu memang dibahasnya juga bukan dalam ilmu hadis atau dalam ilmu uh, adab, tapi dipelajari dalam ilmu sastra. Ilmu sastra. Sehingga tentunya membahas kitab dalam artian umum, buku-buku. Kamu mau tertawa bisa dengan buku. Kamu mau menangis bisa dengan buku. Kamu mau bagaimana bisa dengan buku. Silahkan. Mau pilih yang mana buku bacaan. Eh, sekian banyak buku. Dan dia konon katanya itu di perpustakaan sampai 24 jam sehingga matanya juling dan dijuluki al-jahim. Jahil itu maknanya mata yang juling. Karena terlalu banyaknya membaca. Kembali kepada ucapan beliau Abu Ali Ahmad bin Ismail rahimahullah, beliau menyatakan bahwa kitab itu penasehat yang baik yang kata-katanya tidak menyinggung kamu. Kata-katanya tidak merendahkan kamu, tidak menjelekkan kamu. Intaham. Selesai bab ahamiyatul qira'ah wal kitabah. Insyaallah kita lanjutkan ittiba'u athari salaf, mengikuti jejak-jejak salaf dalam mencari ilmu.